Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa mewujudkan sifat pertama al-muttaqin ini sehingga dengan itu Allah jadikan Al-Qur'an itu bermanfaat untuk kita atau kita dapat mengambilnya sebagai manfaat ilmu, iman, takwa dan ibadah. Para hadirin yang saya muliakan, maka kemudian Allah menyebutkan sifat kedua dari sifat-sifat al-muttaqin yang insya Allah kurang lebih Allah akan menyebutkan pada awal surat Al-Baqarah ini enam sifat enam sifat al-muttaqin enam sifat al-muttaqin yang akan Allah sebutkan pada awal surat Al-Baqarah ini. Sifat kedua dari sifat-sifat al-muttaqin yaitu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya wa yuqimuna shalah wa yuqimunas shalah. Siapa al-muttaqin itu? Yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Ini adalah sifat kedua. Setelah sifat al alladzina yu'minuna bil ghaibi yaitu orang-orang yang beriman kepada berbagai urusan yang bersifat gaib. Maka yang kedua adalah al-muttaqi itu orang-orang yang menegakkan salat. Para ulama dan para ahli tafsir menjelaskan faidah atau manfaat dari kata wa yuqimunas salat Kalimat yuqimun bermakna iqamah yakni menegakkan salat. Allah tidak menyebutkan dengan kata-kata wa ya'tunas salat wa ya'tuna as-salat dan al-muttaqin itu adalah orang-orang yang melakukan salat Tidaklah Allah menyatakan melakukan solat, tetapi dengan bahasa menegakkan solat. Di dalam bahasa Arab dua kata ini berbeda. Dua kata ini memiliki makna yang sangat jauh antara kalimat wa dengan kalimat wayatun atau wayaf'alun. Yaf'alun itu maknanya melakukan melakukan sholat. Bagaimana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah kalimat wa yuqimuna yaitu orang-orang yang menegakkan salat kata para mufassirin yakni alladzina yuqimuna shalata zahiran wa batinan yaitu orang-orang yang menegakkan sholat melakukannya secara zahir dan juga menegakkannya secara batin yuqimuna as-salata zahiran biityani syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mustahabbatiha menegakkan salat dan melakukannya secara zahir dalam bentuk menunaikan segala rukun-rukun salat membaca Al-Fatihah mulai dari takbiratul ihram kemudian dengan baik dan benar kemudian eh, Al-Fatihah dengan baik dan benar kemudian melakukan ruku kemudian i'tidal sujud dan seterusnya dari berbagai rukun-rukun salat secara baik dan benar kemudian melakukan dan menyempurnakan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat seperti tibanya waktu dengan tepat. Dia berusaha untuk melakukannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam syariat ini. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin telah diletakkan batas-batas waktunya. Kemudian berusaha untuk melengkapi syarat-syarat sholat yang lainnya seperti menghadap kiblat dengan tepat, kemudian berwudu sesuai dengan cara berwudu yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga menegakkan sholat secara zahir dari gerakan-gerakan yang nampak terlihat oleh mata ya, itu melakukan dan menyempurnakan berbagai kewajiban-kewajiban di dalam sholat dan juga menyempurnakannya dengan melakukan berbagai amalan yang bersifat mustahab mustahab, tidak wajib, tetapi sangat suka untuk diterapkan atau dilakukan. Seperti contohnya apa yang mustahab? Contohnya adalah duduk al-istirahat. Jalsat al-istirahat. Duduk istirahat ketika hendak bangun dari dari sholat, ketika hendak bangun dari rakaat yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga ketika sholat itu maghrib, isya, duhur dan asar atau rekat pertama ketika bangun dari sholat e, subuh dan begitu juga eh, sholat-sholat yang lainnya. Ada duduk sejenak yang diistilahkan di dalam eh, buku-buku e, fikih dengan jalsa al istirahat, duduk istirahat sejenak, barang dua detik kurang lebih, ya, kemudian dia bangkit. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi hukumnya adalah mustahab. Hukumnya mustahab disukai dan tidak sampai pada tingkat wajib. Maka seorang mukmin yang menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, yang melakukan iqamatus salat dengan sebenar-benarnya, dia berusaha untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap geraknya di dalam sholat, sehingga dia berusaha seorang mukmin akan menerapkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara sholatku sebagaimana aku melakukan sholat itu seorang mukmin dia akan meneliti dia akan berusaha meniru sepersis mungkin sebisa mungkin tentunya kita sekarang tidak melihat Rasul tentunya kita sekarang tidak bisa bagaimana melihat Rasulullah sholat tetapi semua itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diabadikan agar umat sepeninggal Rasulullah dapat meniru beliau dalam hal apa dan di, bagaimana diabadikan? Diabadikan dengan dimunculkannya para ulama, pakar-pakar hadis yang terus menjaga dan menukil hadis Rasul secara amanah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjamin penjagaan terhadap Al-Qur'an ini penjagaan terhadap keabsahan lafaz-lafaznya penjagaan terhadap makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an termasuk makna dan hukum syariat salat ini termasuk di dalamnya karena Allah menyatakan wa salat dan tegakkanlah salat tetapi bagaimana tata caranya bagaimana gerak-geriknya apa yang dilakukan di dalam salat dicontohkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka penjagaan Allah terhadap hadis-hadis Rasul bagian daripada penjagaan Allah dan pemeliharaannya terhadap Al-Qur'an maka dari itu tentunya tidak mungkin kita bisa mengetahui tata cara sholat Rasul, bagaimana berdirinya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukunnya dan seterusnya kecuali kita mengkaji dan mempelajari bagaimana Rasulullah melakukan sholat itu dan semua itu tersedia untuk kita menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna iqamatus sholat secara zahir, melakukan dan menegakkan rukun-rukunnya menegakkan syarat-syaratnya dan menegakkan berbagai amalan yang bersifat wajib serta mustahab. Rinciannya tentunya akan dibahas atau berada di dalam pembahasan buku-buku fikih rinciannya. Kemudian makna iqamatus shalah yang kedua adalah menegakkan sholat secara batin yang tidak nampak oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yaitu sesuatu yang berada dalam kalbu yang terkait dengan kekhusyuan serta upaya memahami makna-makna salat, makna-makna zikir, makna ruku, makna sujud. Nah, inilah makna iqamatus salat secara batin. Rasulullah saw alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa masing-masing orang baik yang pertama maupun yang kedua, baik menegakkan sholat secara zahir maupun menegakkan sholat secara batin berbeda-beda, bertingkat-tingkat dari satu orang ke orang yang lainnya. Bahkan berbeda-beda pada satu orang itu sendiri. Kadang-kadang dia ketika sholat maghrib lebih tepat sholatnya, lebih lengkap mustahabatnya dibandingkan ketika dia sholat duhur Begitu juga tingkat kekhusyuan satu orang ketika dia sholat maghrib berjamaah melebihi tingkat kekhusyuan dia ketika dia sholat asar tadi. Sehingga dari satu orang itu sendiri kadang-kadang berbeda-beda tingkatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnadnya dan diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab Sunan Abi Dawud meriwayatkan hadis dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yusalli as-salata ma kutiba lahu minha illa ushuruha tusurha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha wa nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba dia menegakkan sholat tidaklah dicatat baginya pahala, tidaklah ditentukan untuknya pahala ganjaran kecuali ada yang sepersepuluhnya. Sepersepuluh dari nilai sholat itu ada yang sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, dan setengahnya. Nah, kemudian Rasulullah berhenti sampai di sini, tidak melanjutkan, ya. menunjukkan bahwa untuk sampai lebih dari nilai setengah itu meraih setengah atau 50% dari sholat adalah suatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa diraih kecuali oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin, muhsinin. Yang melakukan sholatnya di atas sifat ihsan. Di atas sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yakni Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah seolah-olah berarti memang Anda tidak akan bisa melihat Allah di bumi ini atau di dunia ini. Kalau Anda tidak mampu melihat Allah dan pasti tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah melihat Anda. Ketika seorang melakukan sholat dalam keadaan seperti ini, maknanya dia telah melakukan sholat di atas sifat ihsan, maka sangat besar kemungkinannya untuk dia bisa meraih nilai sholat lebih dari 50 persen nilai sholat itu sendiri yang Allah sediakan untuknya. Seorang hamba melakukan sholat ada yang hanya mendapatkan sepersepuluhnya. Dan untuk tingkatan saya atau kebanyakan manusia di zaman ini untuk meraih sepersepuluh 10% dari nilai ganjaran sholat yang Allah siapkan itu adalah suatu yang sangat besar dan sangat luar biasa. Apalagi untuk mencapai lebih dari itu. Untuk mencapai lebih dari nilai tersebut. Maka dari itu, kita mau tidak mau tertuntut untuk berlomba-lomba pada diri kita sendiri dan bersama kawan-kawan kita bersama teman-teman kita ketika sholat berjamaah berlomba untuk bisa meraih yang terbanyak prosentase ganjaran yang tertinggi otomatis di situ ada asbab ada beberapa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita untuk meraih gelar wayuqimunas salat yang dengannya kita berharap Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita membimbing kita dan bermanfaat dengan sebab beberapa sifat mukminin atau muttaqin ini kita wujudkan. Para hadirin yang saya muliakan, sifat sholat yang bersifat zahir dan batin ini mau tidak mau ada bimbingan dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkatan iqamatus sholat secara zahir yang tadi sudah saya sebutkan. Dan bagaimana seorang hamba bisa melakukan iqamatus sholat secara batin dengan khusyuk. Tidak mungkin kita bisa meraih khusyuk kalau satu kita tidak bisa memahami makna-makna bacaan dan zikir doa yang ada di dalam sholat itu sendiri. Apa makna e, doa istiftah ketika kita setelah mengucapkan takbiratul ihram? Apa maknanya? Apa kandungannya? Apa kaitan kita dengan doa itu? Bagaimana makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu iyaka nasta'in Apa maknanya? Begitu juga doa ketika kita sujud Doa ketika kita ruku Doa ketika kita tidak Betapa butuhnya kita bisa memahami Makna dan zikir-zikir sholat Dibutuhkan waktu khusus Untuk kita bisa memahaminya kajian khusus memahami makna zikir dan doa serta bacaan di dalam sholat. Butuh waktu khusus untuk itu. Sebagaimana kita punya upaya yang serius, yang sungguh-sungguh untuk mengetahui tentang kondisi fisik kita, maka tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting, kita mengetahui kondisi batin kita untuk mengetahui kondisi zahir kita, kita harus ke laboratorium. Ada gejala sedikit kita harus periksa, ada sedikit gangguan di kepala kita, di penglihatan kita, di perut kita, kita segera ke dokter untuk menganalisa apa ini yang terjadi. Maka urusan batin kita lebih berhak untuk kita masukkan ke laboratorium untuk kita tahu bagaimana kondisi kolbu kita jantung kita secara fisik kita bisa datang ke spesialis jantung. Nah, tetapi jantung kita, kolbu kita secara batin, secara maknawi betapa butuhnya obat dari Al-Qur'an, obat dari sunnah Rasul, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arahan-arahan para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, kalimat wa yuqimuna adalah ciri utama atau salah satu ciri utama kaum hmm. muttaqin. Berbeda dengan kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat salat munafikin berbalik 180 derajat dengan sifat salat muttaqin. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri dan karakter munafikin di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 wa idza qamu ila sholati qamu sala mereka itu ketika menegakkan atau melakukan sholat tidaklah mereka melakukannya kecuali dalam keadaan mereka bermalas-malasan kadang-kadang bermalas-malasan secara lahir dan berkadang-kadang bermalas-malasan secara batin. Nah, secara zahir mereka bermalas-malasan dengan bentuk sulit dan tidak ada kemauan untuk menegakkan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau melakukan sholat di akhir-akhir waktu, ya, kadang waktunya sudah keluar, melakukan sholat asar ketika matahari sudah terbenam, melakukan sholat maghrib ketika matahari telah terbit, nah, atau mendekati terbit. Nah, ini ciri-ciri sholatnya munafikin, ciri-ciri sholatnya munafikin, atau sangat malas untuk memenuhi panggilan azan, melakukan dan menegakkan sholat secara berjamaah di masjid-masjid. Nah, ini adalah juga ciri-ciri munafikin. Oleh karena itu disebutkan di dalam uh, As-Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Al Imam Muslim bahwa di situ ada dua jenis sholat terkhusus yang sangat sulit untuk dilakukan oleh kaum munafikin, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Asqalus salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul subhi Salat yang paling berat dilakukan oleh munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya karena mereka suka melakukan samar, sering melakukan duduk-duduk cerita-cerita di waktu malam setelah sholat maghrib duduk di rumah malas mau berangkat ke masjid atau badal maghrib ada acara ke pasar ke sana kemari berjung ke situ ke sini sehingga akhirnya sholat isyaknya pun diabaikan untuk berjamaah terkhusus di masjid-masjid coba kita perhatikan tidak jarang dari umat ini ketika kalau maghrib sangat luar biasa sudah kalau seorang pada waktu maghrib masih ada di luar rumah kalau ada seorang laki atau pria yang sudah balik pada waktu sholat maghrib dia tidak datang ke masjid, itu sangat luar biasa sudah pelanggarannya. Nah, artinya masyarakat umum pun mengingkari yang seperti itu. Di saat sholat maghrib masih wirawiri di jalan-jalan. Masih waktunya sholat maghrib, matahari sudah terbenam, masih saja eh, duduk-duduk di perempatan-perempatan jalan atau di depan gang dan yang lainnya. Orang-orang umum pun mengingkari yang seperti ini. Tetapi untuk sholat isya ya, cenderung dimudahkan atau diremehkan. Oleh karena itu e, dari kajian ini kita berharap kita menjadi dengan taufik Allah orang-orang yang mementingkan sholat untuk kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan wa yuqimuna as-salata Para hadirin yang saya muliakan, sifat munafikin ini di dalam solatnya yang tadi saya sebutkan dari surat An-Nisa ayat 142, Allah juga menegaskan hal yang sama di dalam surat At-Taubah. Allah juga menegaskan hal yang sama tentang sifat solat munafikin di dalam surat At-Taubah. Allah menyatakan wa idha qamu nam ila salat eh, wa idza na'am barakallahu fikum wa idza qamu ila salat wa la yusalluna illa wa hum kusala dan tidaklah mereka melakukan salat kecuali dalam keadaan mereka bermalas-malasan. Dan tadi saya katakan bermalas-malasan ini bisa secara zahir dan bisa juga secara Terbukti di dalam surat An-Nisa yang tadi kita dengarkan bersama di penghujung ayatnya Allah menyatakan, saya ulangi ayat ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nas dan mereka itu ketika sholat cenderung yuraun cenderung melakukannya karena dia. ini juga ciri sifat sholat al munafiqin sifat ria itu sifat yang batin ya, secara zahir sulit untuk dibedakan ini orang melakukan sholat karena Allah ataukah melakukannya karena selain Allah maka sifat batin sholat orang-orang munafikin adalah mereka melakukannya karena dorongan ria karena dorongan ingin dinyatakan ini orang yang menegakkan sholat yang rajin sholat dan yang semisalnya ditegaskan lagi sifat batin sifat yang tidak nampak secara zahir dari cara sholat munafitin adalah wala yashkurunallaha illa qalila dan tidaklah mereka itu mengingat Allah kecuali sedikit saja. Tidak bisa mengingat Allah ketika sholat Cenderungnya mengingat hal-hal yang lainnya Kalau kita berbicara tentang sifat yang batin ini menjadikan menjadikan kita ini takut, khawatir bahwa kita termasuk di dalamnya. Khawatir di dalam sholat kita kita hanya mengingat Allah persentasenya lebih sedikit dibandingkan mengingat yang lainnya mengingat keluarga mengingat kesehatan mengingat harta mengingat ini mengingat itu di waktu sholat sampai-sampai kita ini khawatir kita ini termasuk yang Allah sebutkan dari ciri-ciri sholatnya kaum munafikin. Coba kita renungi dalam sholat kita apa yang kita ingat, apa yang ada di benak kita dan di kolbu kita ini. <clears throat> Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar sholat kita seperti sholatnya muttaqin dan memperingatkan kita agar sholat kita tidak seperti sholatnya kaum munafikin. Bagaimana sholatnya kaum munafikin? Allah tegaskan di dalam surat Al-Ma'un alladzinahum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya perhatikan baik-baik ayat ini alladzinahum an salatihim Allah tidak menyatakan alladzinahum fi salatihim sahun ada perbedaan antara an dengan fi Perhatikan baik-baik bagaimana keluasan bahasa Arab, bahasa Al-Quran sangat luar biasa. Apa beda kalimat fi salatihim sahun dengan an salatihim sahun? Perbedaannya jauh sekali. Kalau fi salatihim sahun maknanya adalah orang-orang yang lupa di dalam sholatnya. Kalau pakai fi nggak ada seorang anak manusia pun bahkan tidak ada seorang muslim pun yang pernah tidak lupa di dalam sholatnya bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam sholatnya apa sahu oleh karena itu ada istilah dengan sujud apa sujud sahwi iya ada istilah di dalam agama kita dengan sujud sahwi apa sujud sahwi itu? Sujud yang dilakukan karena sebab terlupakannya satu bagian daripada sholat tersebut. Kalau yang kedua yang pakai fi, ya, fi sholati, Rasul pun pernah di suatu hari sholat diriwayatkan itu sholat asar, diriwayatkan juga itu sholat zuhur. Ketika pada rekaat yang kedua duduk untuk tasyahud, tiba-tiba Rasulullah melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget para sahabat. Duh, kok sholat asar dua rakaat? Terdiam sahabat, jangan-jangan ini turun wahyu yang merubah hukum sebelumnya. Karena itu pada masa-masa apa? Turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Proses penegakan atau penurunan syariat masih ber, berlangsung. Nah, tapi ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa dalam sholatmu tadi?" Loh, kenapa? Kata Rasul, engkau sholat dua rakaat ya Rasul. Akhirnya Rasul bertanya kepada yang lainnya, apakah benar pernyataan orang ini? Iya benar wahai Rasul. Engkau sholat dua rakaat. Mestinya berapa? Empat rakaat. Akhirnya Rasulullah bangkit, menyempurnakan menjadi empat rakaat, kemudian diakhiri sholat itu dengan apa? Sujud sahwi. Maka dari itu berbeda antara kalimat fi salatihim maka yang ini menimpa semua manusia. Tetapi an salatihim tidaklah menimpa kecuali munafikin. An salatihim yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya lalai di dalam menyempurnakan syarat-syaratnya, sholat seenaknya pada waktu yang dia mau, Sholat menghadap kemana saja yang dia mau tanpa memperhatikan kiblat. Sholat tanpa menyempurnakan wudhu, bahkan berwudhu seenaknya. Ini termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Atau melakukan sholat tanpa menyempurnakan rukunnya. Belum sempurna ruku, dia sudah bangkit. Belum lurus punggungnya, dia sudah bangkit. Belum sempurna berdiri, Semestinya berdiri itu pada sampai tegak begini, baru begini langsung sujud kembali dan seterusnya. Sujud belum sempurna meletakkan dahi, hidung, tangan dan kaki di tempat sujudnya, dia sudah kembali duduk atau berdiri. Kita menyaksikan beberapa saudara kita ya, di masjid-masjid betapa butuhnya mereka kepada bimbingan, wajib kepada para ustadz, para guru, para kiai para tokoh-tokoh agama untuk membimbing mereka. Jangan sampai para ustadz, para kiai, para tokoh agama sibuk dengan politik. Sibuk-sibuk berpartai, rapat sana, rapat sini, lupa kepada santrinya, lupa kepada tetangganya, lupa kepada lingkungannya. Coba kita perhatikan. Itu saudara-saudara kita muslimin yang masih mau melakukan sholat. Lalu bagaimana tanggung jawab kita kepada yang belum melakukan sholat? Ayo kita harus bangkit bersama-sama. Wahai para ustaz, wahai para dai, wahai para pembimbing, wahai para kiai, wahai para guru, semuanya ayo kita bangkitkan semangat sholat menyesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, inilah ciri atau sifat kedua al-muttaqin yang dengannya diharapkan seorang mukmin itu bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an sebagai hidayah hidayah secara zahir sehingga dia berada di atas kebenaran dan hidayah secara batin sehingga dia benar-benar berada di sifat ikhlas, sifat khusyuk dan e, karena Allah Subhanahu wa taala tersisa waktu dari sholat isya beberapa menit lagi kurang lebih 5 atau 7 menit tiga lima berarti kurang tiga atau empat menit lagi e, maka dari sisa waktu yang ada jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan saya persilahkan nah, <coughs> <coughs> <coughs> nah dua pertanyaan jawabannya butuh dua kali majelis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa khusyuk? Ini butuh majelis khusus. Yang kedua, bagaimana e, atau tata cara sujud sahwi, kemudian tempat-tempatnya ya, dan e, sebab-sebab apa yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Ini juga butuh majelis khusus barakallahu ala kulihat di sana ada beberapa sebab yang bisa mengantarkan kita untuk bisa khusyuk dalam sholat yang pertama kita banyak berdoa kepada Allah meminta kepada Allah agar diberi kolbu yang khusyuk inilah di antara atau salah satu doa yang diminta oleh Nabi dan Rasulullah berlindung dari kolbu yang tidak khusyuk di dalam salah satu doanya Rasulullah menyatakan Allahumma inni bika min qalbin la yakhsha ya Allah aku berlindung kepadamu dari kalbu yang tidak bisa khusyuk tidak bisa khusyuk ketika sholat ketika tidak bisa khusyuk ketika mendengar ayat Al-Quran tidak bisa khusyuk ketika mendengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tercerai-berai pikirannya nah ini salah satu doa Rasul maka sebab pertama yang bisa mengantarkan kita untuk khusyuk adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita barakallahu fikum banyak mempelajari sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir mulai dari takbiratul ihram kemudian ketika meletakkan tangan kemudian ketika tata cara membaca Al-Fatihah kemudian ya tata cara membaca Al-Fatihah surat Al-Fatihah tata cara membaca surat Al-Qur'an setelahnya ya. kemudian tata cara ruku dan seterusnya kenapa dengan kita sibuk mempelajari hal itu, kita ketika sholat sibuk memikirkan rukun-rukun ini tadi. Tidak konsentrasi kita terpecah ke sana kemari, memikirkan bagaimana takbiratul ihram yang tepat. Bagaimana barakallahu fikum e, membaca Al-Fatihah dengan tepat. Sehingga dia ter terlalu dijaga pikirannya untuk ke sana kemari. Ya. Khusyuk itu meliputi dua hal khusyuk untuk memikirkan sifat sholat secara zahir yaitu rukun-rukunnya dan yang terkait dengannya ya barakallahu fikum yang kedua khusyuk memahami makna-makna sholat dan doa serta zikirnya jadi dua hal khusyuk itu khusyuk memikirkan gerak-gerik sholat kita ya. mulai sujud ditempatkan posisi sujud kita dengan baik di waktu yang sama kita mengingat bahwa kita sedang meletakkan kepala dan wajah kita ini kepada Sang Khalik, Rabbul Alamin yang akbar, yang kawi, yang maha kuat, yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak butuh kepada kita Al-Ghani. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Begitu juga ketika kita ruku. Dan seterusnya. Maka yang kedua apa tadi? Kita mempelajari sifat sholat Nabi dari awal takbiratul ihram hingga salam. Yang ketiga, yang dapat mendukung kita untuk khusyuk adalah e, tadi sudah saya sebutkan mempelajari makna-makna zikir dan doa sholat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbagai kemaksiatan. Karena satu kemaksiatan itu dapat memporak-porandakan kolbu kita. Dapat mencerai-beraikan konsentrasi kolbu kita. Satu kemaksiatan. Ya, mungkin seperti kita ini yang ada di zaman ini kadang-kadang tidak terlalu merasakan perbedaan perubahan di dalam kalbu kita dengan sebab satu maksiat. Beda tentunya dengan para sahabat Nabi. Beda tentunya dengan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama. Satu kemaksiatan walaupun kecil menurut kita bagi mereka sudah terasa mengganggu kekhusyuannya karena memang kalbu mereka itu bersih bagikan kaca ketika ada satu titik ya, kaca yang putih yang ketika satu titik padanya ketahuan dia merasakan kolbunya sedang terganggu ya. satu hal saja yang menurut kita sangat remeh bagi mereka berpengaruh kepada kekhusyuannya maka dari itu semua itu membutuhkan perangkat-perangkat ini tadi menjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dari mana kita tahu bahwa ini adalah maksiat dan pelanggaran kembali Taulah atau kita tahu itu dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah SAW ini yang bisa anda jawab pada majlis yang singkat ini wallahu a'lam bishawab kita cukupkan kajian kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam